السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من <clears throat> يهدي الله فلا وما يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadratul Muhtaramin, para bapak beserta ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Betapa besarnya kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Sehingga pada hari yang ke-17 ini kita masih mampu untuk hadir di majelis taklim ini dalam acara yaitu kalau sekarang dikatakan kultum istilahnya <laughs> tapi adalah pengajian rutin di dalam pasar setiap sore oleh karena itu kita sebagai orang muslim wajib untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan pertemuan ini oleh Allah selalu dilimpahkan rahmat dan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bekal nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu para hadirin. Kalau tadi dikatakan bahwa pengajian ini adalah judulnya saling menghormati terutama umat Islam sesama muslim. dan Muslim sesama muslim. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, memang fenomena saat ini banyak paham-paham yang sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Radikalisme itu kemana-mana, tidak hanya di Indonesia, semua di seluruh negara. Sehingga umat Islam itu bingung, ya apa sih kok kodok islami kok ngene. Nah, kok bingung bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itulah NO karena saya terus terang saja menyempangkan ini menyampaikan tentang NO ahli sunnah wal jamaah karena saya masih termasuk yaitu wakil surya No cabang Bangin. Jadi mau tidak mau, walaupun bagaimanapun sedikit pun saya menyampaikan. No di dalam sejarah itu tidak pernah menjalankan kekerasan. Tidak pernah menjalankan kekerasan, melakukan kekerasan. NO mudrat kalau dalam istilah itu tawasud di tengah-tengah, tidak keras juga, tidak lamban, tidak lemah. NO penyemi, penyemi, imbang, jadi bisa mengimbangkan. NO toleransi, toleransi semua. NO bisa dengan siapapun bisa untuk bergaul dan menyesuaikan diri. Dengan tiga inilah maka ini adalah perjuangan ilmu. Sehingga dengan adanya ideologi yang semacam inilah maka NU bisa diterima oleh semua masyarakat bahkan dalam sejarah walaupun belum kemerdekaan sesudah kemerdekaan NU itu bisa diterima oleh semua pihak karena apa? NU mengedepankan tadi pertama tawasud, kemudian tasamuh, tawasun, tasamuh. Itu NU. Itu. Oleh karena itu NU apa? Menerjama karena untuk berbagai kependemi kepentingan yaitu kepada apa menyelamatkan yaitu kemaslahatan yaitu apa nusa dan bangsa di negara Indonesia. Dan kemudian NO mengharapkan kepada orang-orang yang mempunyai ideologi supaya apa memperjuangkan dari orang-orang pengurus itu memperjuangkan tentang masalah yaitu ideologi ahli sunnah jamaah agar generasi-generasi kita, mari kita perjuangkan dan kita kewariskan kepada generasi-generasi kita, muda kita. Diwariskan agar uh, generasi-generasi kita tidak terbawa oleh narko, radikalisme, narkobais, pengkeroyokan, pertengkaran. Hmm. Sebab sekarang masanya begitu. Jadi terusan pertengkaran kejadian di mana, pembunuhan di mana-mana itu semua. Kenapa NU sampai apa itu menjalankan tiga kriteria ini? Karena itu dengan alasan berdasarkan udhu ila sabil rabbika bil hikmati wal mauzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Karena karena NU mengatakan dengan dasar ini NU merintahkan kepada Muhammad yaitu adalah untuk berdakwah yaitu dengan ay bil hikmah, ay bil Qur'an, ay bi kitabillah. Itu dalam tafsirnya begitu. Dengan sebab apa? Quran itu adalah merupakan sumber ilmu pengetahuan. Apa saja yang asal bisa mengkaji dan menganalisa. Niku Pak, kalau di anak semasa kita kalah dengan orang di luar Islam, itu bisa dikaji dan dianalisa, kemudian dipertimbangkan, kemudian bisa dan kemudian mau jadi hasanah dengan ucapan yang baik itu. Kalau memang itu tidak bisa tertemukan pada film, mereka mengadakan diskusi dan sebagainya. Diskusi. Supaya apa? Dengan diskusi itu nanti bisa saling menerima dan saling yaitu menginsafi dan apa itu bisa saling menyarankan dan sebagainya. Sebab kenapa idolohisme yaitu ahli sunnah wal jamaah kita berikan kepada orang generasi muda karena ini adalah merupakan yaitu adalah masa depan kita sebab kalau muda-pemuda ini kena narkobais menjadi satu pimpinan maka pimpinan negara akan hancur hancur karena sebelum itu maka NU NO itu adalah selalu memberikan wejangan, kemudian mengalak aswaja di mana-mana itu memang dianjurkan oleh NU yaitu Nahdlatul Ulama. Kalau tadi dengan kaitannya dengan apa itu harus kita saling menghormati hari menyatu. Sebab Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman waqtasimu bihablillah wa la tafarraq. Kita harus berpegang pada Al-Qur'an. Apa dasarnya Al-Quran? Manjanya apa? Enggak ada Al-Qurannya apa? Wong oh, kabeh sono kono kabeh. Cuma saking apa wong ku ya apa ya apa isone gelem belajar. Nek enggak ana delokan tafsir. Tafsir apa terjemah itu bisa kita pamannya kalau nek gak iso muni utawi iki iku ya maca itu bisa kita kalau orang tergantung dari kecerdasan mereka wong itu nek si, punya kecerdasan akan mampu mereka untuk merangkum dan mengerti dan bisa apa itu namanya Eh, menganalisa, mengkaji dan sebagainya. Niku saya kira itu kalau memang ini harus insya Allah kalau berpegang kepada ajaran maka insya Allah tidak ada Islam pertikaian. Berapa banyak umat Islam di negara-negara Timur Tengah pertikaian satu sama lain. Kenapa dengan seair sekecil itu tidak bisa menghancurnya? Ya karena mufarakah bainahum Ba'dukum ala ba'din. Tidak saling pengertian. Dan itu kadang-kadang perbuatannya bukan karena dia masalah paham. Kadang-kadang perbuatan karena dunia. Karena tambang minyak. Akhirnya perbatasan. pikiran apa Palestina segitu bantunya. Padahal ketika pada saat itu. Pada tahun 60. Itu pada tahun 60. Israel dikalahkan oleh orang Mesir. Pernah dihancurkan mek Mesir tak siji lho. Nek mau kabeh. Yo ora ora iso. Tidak kira bisa bergerak. Wala tafarraqu. Ai idza tanaza'a. Ngoten iku tafsire. Jangan selalu bertikai berebutan ojo tafaku jangan sampai cerai berai nek cerai berai akan mengalami hujan. karena satu kekuatan itu harus dibina bagi seluruh umat Islam terutama yaitu NO generasi yang paling besar. NO di mana-mana bisa diterima di seluruh dunia. Itu semua ada organisasi NO di Mesir, di Kuwait, di Mekah, semua negara Eropa, semua negara Barat, itu semua itu ada cabang-cabang NO yang ada di, di luar negeri. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya katakan tadi kepada tafarraq selama ini. Ya, tidak tanasa Ketika orang eh, dia apa itu cerebre ya, di mau. Oleh karena itu la ghalbata illa bil hulwah. Tidak ada kemenangan kecuali ada kekuatan. Ya Allah, nek gak rukun, tidak kuat. Wong sing kono festival kene cuma nggo watu. Ya apa? apa re Palestina watu dibalangno. Watu mesti bedil hancur. Kenapa negara-negara sekitar yang kaya raya minyak minai ake. Kenapa tidak bisa membantu persenjataan? Kenapa? Saya kira kalau masalah paham bisa diselesaikan itu. Ini bisa diselesaikan. Terus kemudian kalau saya, saya katakan dengan apa itu tidak kesadarannya mereka selalu apa itu bertengkar seperti itu. Maka oleh Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala di situ disebutkan waqtasimu bihablillah wa la Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwat. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini kata untuk diingatkan. Hei masyarakat. Hei wong sing mukmin no karo Gusti. Iku sak duluran karo kon kabeh. Iya teko Bani Adam padha. Sama anak insan. Jadi situ kalau kamu ada apa itu perselisihan, faslihu bainahum. Cari islah. Damai. Tak perlu kadek musuhan iki blok iki kelompok iki kelompok iku kelompok itu NU mau nggak perlu itu nggak perlu saya kira itu nggak perlu Sebab mereka juga punya hujah sendiri, punya argumentasi sendiri. Dia biarkan mereka berjalan. Hmm. Nah, poso, dia tidak perlu kita anu. apa itu kita jadikan masalah. untuk kono pakai hisap, kita pakai ruya Yes, bang. punya argumentasi sendiri sini silakan. Dia teraweh, dia pakai pakai apa itu delapan rakaat di sini termasuk yaitu 23 orang. Silakan. Teng Mekah nih ngoten kok. Di Mekah begitu. Kalau sudah apa itu berjamaah, salat taraweh, sing wolu metu, enggak ono masalah. Dulu Mekah itu pakai delapan karena perjuangan Mbah Mbah Yai Wahab purwo nah, kemudian dan GBC dan memperjuangkan itu adalah terawih itu puluh tiga dengan wetirnya. Alhamdulillah berhasil. Wong Mekah melok kabeh. Padahal kalau kita membangun itu lain alim. Tapi Alhamdulillah. Ya berkat itu, tawasud itu. Dengan toleransi dan pengimbangannya. Itu sehingga bisa menjadi mereka bisa ikut Oh, Walaupun sebagian tidak masalah. Tidak masalah. Ya masih tahlil yang ono, ono singarani iki gak silakan. Kita punya tersendiri. Kalau kita terjemahkan Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nah, no, no. Nah, janganlah sekali-kali kan begitu di sana. Kalau apa itu kalau orang itu bisa memintakan ampunan kepada dirinya sendiri dan kemudian bisa memintakan ampunan kepada orang sudah mendahulukan. Al-Qur'an nah, itu Rabbana fir Wali ikhwanina alladhi Sabaku Nabi iman. Mereka mati membawa iman. Silakan, tak masalah. Niku sampai ada Imam Subeki mengatakan inna ba'dal Qur'ani idza kusida bihi naf'uhu nafa'ahu. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, kamu, kamu arahkan, berikan ya pahalanya kepada apa itu orang yang sudah meninggal ya tidak bisa nafaat manfaat ikanu ya bermanfaat itu sehingga tidak apa itu tidak apa itu tidak terjadi itulah adalah keanehan kayak sembahyang nikel konten gene Mekah niku gak usah bismillah ya apa wong itu ya melo ae dinamika kaya ngono Sebab itu sama orang yang pakai bismillah dengan pak tidak bismillah itu sama punya argumentasi. Makanya disebutkan di dalam kitab fi hukbil basmalah wa fihi mas'alata. Bismillah itu ada dua. Dua masalah, dua pendapat. talafal ulama. Oh, tenggeriku. Termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Umar. Abi Hurairah. Bahasa bin Jabbar. Wa termasuk termasuk itu Abdul Mubarak Wahmat Ahmad Faisal Muhammad wa Imam Syafi'i itu semua termasuk adalah al-basmalah ayatun minha itu adalah termasuk daripada ayat-ayat sebagian yaitu termasuk apa kategori di dalam surat al-fatihah ayat Niki, tapi ono. Loh ya apa? Loh, hadisnya ya ono. Hadisnya. Ya, hadise wonten napa niku jenenge sing diriwatno kali Ummi Salama faqat sahha niki niki oh niki ayat niki ada yang hadisnya sebagaimana apa yang dikatakan di dalam Abu Abu Abu, Abu Hurairah mengatakan kata Paula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillah iki Kanjeng Nabi iku mau nek maca Fatihah yang gawe maca bismi. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ummul Quran wa ummul kitab. Ini apa? Termasuk itu adalah ummul Quran, pokoknya Al-Quran. Niki termasuk ya. <clears throat> Niki yang apa itu namanya yang memperbolehkan kita itu di dalam apa itu. Begitu juga yang diberikan Ummi Salamah, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'al al-basmalah fi awalil al-Fatihah fi salat." Kanjeng Nabi Maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas. Jelas. Itu niku sing diriwayatkan kali sinten kali Ummi Salamah iya. disebutaken ngoten wa addaha ayatun minha akhrajahu Abu Dawud terus mari ngono Wadul Hakim niki termasuk Imam Hakim terus masuk Abdullah niki kabeh yang mengatakan sing diriwayatna karo sita Imam Abu Da Imam Abu Dawud salat disahkan niki sing lah, sing apa iku mau sing Al-Qur'an itu tidak termasuk adalah tidak termasuk itu adalah termasuk ayatun minal Qur'an. Nggih termasuk niku wa dhahaba wa ma hujjat man Niki termasuk ya ibu ya, napa niku Abu Hanifah, Imam Malik. Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan di situ termasuk niku termasuk illa innal basmalah termasuk laisat bi ayatin minal Fatihah. Kenapa? Kenapa ketika kata Aisyah mengatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaftahu bisalah itu alhamdulillah summa qara'a bis alhamdulillah niki dia anak niku langsung alhamdulillah niku terus Aisyah. Dengan mengatakan juga ada mengatakan ikra bismillah ketika enam malaikat Jibril turun nazarah ya Jibril Jibril ya ya, apa itu Jibril kepada Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min. Itulah yang menjadi apa? Menjadi pegangan, menjadi argumentasi niku adalah. Ya, iku sama. Sudah wis, enggak nak masalah. Oleh karena itu orang-orang muslim yang ada di Mekah, orang-orang Indonesia, ya melo wis. Oh, sah. Jadi jangan sampai tidak ada yang mengesahkan, tidak ada yang itu adalah sama dia punya argumentasi. Lo nek ngono umat Islam, lo dak bakal umat Islam ini apa? Umat Islam iki bercerai-berai. Saya katakan tadi, innal walbata illa bil qurwah wala wala wala golbata, illa bil quwwah wala quwwata illa bittihad jadi ada kekuatan umat Islam kuat tidak bisa ini namanya mau diganggu oleh orang lain kuat tak kira menyerah umat Islam dengan kekuatan Islam itu dengan harus ada ittihad nek wis kompak kabeh umat Islam sak dunia bene opo ndak ono wala wala wala ittihada illa bil fadail. Pengertian, ono sing ngaten kelebihan, ono sing menghormat, harus mengerti niku illa bil fadail. Walal fadaila illa bil din. Nah itu. Harus ada pengertian ngaji dengan mempelajari agama. Di situ akan dia akan dapat mengerti tentang Islam. Terus kemudian Jadi itulah apa itu oleh Allah diwanti-wanti ojo sampai umat Islam itu terjadi semacam. Karena itu wattaqullah maka takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya intisadul awamir wajdinabun nawan, menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Kalau anu Amam apa itu artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan salah larangan Allah Subhanahu wa taala. Nek wis Islam wis enggak mengetahui larangane Allah, bo entek. Diazab karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kamu bertakwa insyaallah la'allakum turhamun. Bisa akeni karo Allah. Insya Allah kalau kalian panjang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nek wong nggak seneng Allah sapa pengen nggak rahmat. Oleh karena itu sesama Muslim tidak boleh apa itu saling menghina. Sebab ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumun min qaumin asa nu khairan minhu. Artinya ya Pak, Artinya orang yang beriman jangan saling ya sing golong kelompok-kelompok ini, kelompok yang lain kelompok. Jangan saling menghina, jangan. Tidak boleh. Maksudnya apa itu? Yasfaru aila yu'ibu ba'dukum ba'dak. Ojo nyacat. Tafsir ngoten. Ojo nyacat. Bapak wis iku. Ojo nyacat. Enggak usah nyacat-nyacat. Ini jadi termasuk layu ibu ba'dukum ba'du. Jangan. Dan belum tentu sing dicacat iku mau, sing nyacat iku luwe api ini ngambang sing dicacat. Dicacat. Delok dhisik wong iku kelakuane api gak apa gak. Lho mek yang masih kejar salah titik ya harus dimengerti. Di Ndak ono ku wong bener kabeh, ndak ono. pangan pangane ndak enak dicatat sak wong-wong iso. iki wong lanang mari ngono biasa wong wedok wala nisaun min nisa'in asa ayyakun khairu minhun wong wedok ya ngono sing biasae nyacat-nyacat aja aja nyacat-nyacat he apa-apa sebab wong nyacat itu nek dianu Napa nah, iku mau jenenge gak iso nrimo wong sing dicacati. Pasti akhirnya nanti akan terjadi benturan dan kemudian apa? Dengan terjadi benturan kemudian pertikaian dan sebagainya. Kadang-kadang pertikaian itu dak titik sak kampung kono bek kampung kene, desa kono bek desa kene. Teng Jakarta ini padahal mereka orang intelektual. Kenapa? Orang yang cerdas. Tapi kenapa? Karena agama tidak ono. Al ilmu ay ilmu din. Niku termasuk suka. Ilmu agama itu bisa mengendalikan kamu. Nek gak ono nih? nol. Tak ono. Nol kan sebab di situ tidak mengerti. Lah ya'rif, tidak ngerti bainal halal wal batil, tidak bainal hak wal haram. Tidak ngerti. Orang lu diterobos saja. Nafsu ini wis jelas. Terus ganggu. Setan nih ganggu. Wis apa sopa setan nih mulai ditokno tekan neraka mulai teko awwalu adamah mulai teko adam sampai ilahiri kiamah dia akan iwastisi mereka akan gugo sampean kabeh niki bakal jadi tergantung iman kula kalian panjenengan makin wonten ini insyaallah nek imane kuat ini tuh insyaallah tidak akan terjadi sesuatu oh, orang. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, niku Gusti Allah dawuh meniki wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi untum tu'minu tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ah, Nek kok nek kula maknane hei. <laughs> Wa wa intana zatum lan lamun rebutan sama sira kabeh bisa ing suci. Para ayo kita kembalikan kepada Allah terserah Allah faruddu mongko apa farudduhu Parutuhu mongko apa balekaken sapa sira kabeh illallah maring Allah wa rasulullah utusan Tapi in kuntum apabila lamun ana sira kabeh iku minuna yaiku iman sapa sira kabeh iman billahi wal yaumil akhir. Tapi nek wong gak iman, gak percaya yaumil akhir, gak kira tetep maksiat. Apa? Gak percayanya neraka. Nek ngomong cek enak eh Nek lamane lamane aku udah maksiat, sapa sing ngiseni neraka? Bathukmu. Oh, enak. Aku sik enom. Lho, dari sapa? Mati. Nek Allah Tapi itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ditentukan. Tidak bisa mati aku tahun sana. Tidak iso. Tidak iso. Rizfiq likulli ummatin ajal. Wa idha ja'ajaluhum wala yastakhiruna sa'atan wala yastan. Tidak bisa diminta tidak bisa diajukan, tidak bisa bikin ada, tidak bisa ditunda. Jadi gak bisa ditunda, tidak bisa mengajukan. Akhirnya kepingin mati di bunuh diri, akhirnya dah mati, bengok-bengok tok, aduh aduh. Iya nek mati, tidak mati, pene apa? Soro awal, Sikile potong kabeh, nyemplung nganggene pundi? Nang jurang mati bersama, hidup bersama. Loh, karena cinta berdua. Eh, apa itu? Dausuk. Munio, dunia tidak setahun kelor. Lah, Ake wong gak oleh iki oleh iko. Oh, no. Itulah kalau orang mempunyai iku zaman kuno biyen. Ya. <laughs> Zaman Si, tahun sik lima, 55, bolu, Ini ngoten, dunia tidak setahun. Lah. niki memberikan sugesti kepada orang generasi muda. Oh bapak wis apa apa iku mau je berpisah ada apa-apa. Ngono golek maneh. Lho lho. Iku. Jadi orang-orang yang bunuh diri karena ini kepala tai asumir ruhillah. Ngono aja. Ojo kon iku putus asa ngene rahmat Allah. Dikai coba ayo sing sabar. Insyaallah wong ku sabar bakal ditulungi kalau Gusti Allah. Ngoten ya. Ngoten ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Senengan saya masih sabar. Ya kudu sembah, sembahyang. Sabar gak sembahyang ya Pak Pok. Sabar gak poso ya Pak Pok. Allah Ta'ala ini mboten seneng nek pancen perintah gak dilakoni. Nek perintah dilakoni ya Allah sampai jalo apa? Pengin diterangkan kali ustaz-ustaz ini ya tahajud, oh tahajud kok kan <laughs> langot. Ya iku lakonono, iku lakonono. Sebab dak ono doa sing paling mustajab kecuali finish final, finish finalan, antum ya yaqum nama antum taqumu sampai antangi waktu sedih sembahyang. Sekarang fatah hajat dihi Nabi kata. Niku Insya Allah sampai nek terus banyak Banyaknya kata-kata ngomong Sembangan rong rokaat semambung bengi aduh kesel aku tidak apa-apa terus akhirnya telaten insya Allah saya ditinggali nek wong sing aris bae bengi padang punya cahaya punya nur dah iya temenan nek sampean kepingin ganteng <laughs> sembahyang bengi nek kepingin rezeki lancar sembahyang bengi nek kepingin suka. ya gak usah susah-susah nyambut jaya apa njaluk nyong tapi kudu berusaha jauh tok wiritan tok lho la iso, hatta yusiba minhuma ngoten ae wal akhirah wa dunya ngono masalah akhirat ya lakono no masalah dunya ya lakono no Islam tidak mengenal Islam tak mengenal orang kaslan apa maksudnya wong males Islam tidak dibenarkan wong males nyambut ayo nyambut ayo ya. ngoten iki niki jadi kalau ada sesuatu kalau kita kembali kepada Allah insya Allah itu adalah yang terbaik. dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka di situ adalah sesuatu yang baik, kemudian sesuatu yang baik, kemudian lebih baik lagi itu takwilah keputusan dalam akhir itu takwilah itu Allah sing itu wonten sing wonten sing nafsiri koyok ngoten heh Eh, termasuk daripada perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bagaimana kita supaya kita bersatu? Yang ada eno silaturahmi Pak NU wis cukup. Ya, pertemuan apa itu silaturahmi ku diniati silaturahmi oleh ganjaran. Oke. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal wal arham. Innallaha 'alaikum raqib. Coba kamu bertakwa. Perintah Allah jalankan. Larangan Allah itu jangan dilakukan. Kemudian mintalah dengan asma Allah. Satu dengan nyanyi, minta dengan asma Allah. Bismillah. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'ah wa umran tawilan. Lu ono kabeh, Pak. Jaluk wa umran tawilan bisa atikah Dadi wong sing apa iku mau taat, apa iku mau umur dawa tapi taat, ana umur dawa ndak taat. Ana tambah apa? Tambah apa iku umure tambah akeh. Waduh, tambah ngamuk. <laughs> tambah dak karuan maksiate. Ngoten. Terus mari ngoten, terus baris konfasian halal dan thayyibah. Ah. Nek ngomong ngoten sampean tresno. Baris konfasian hatta ah sampean nggih. Nah, azhaba ila Makkah wal Madinah. <laughs> Ngono Pak Ya Allah, kayak ono rezeki sangkake supaya aku bisa nyang Makkah. ngono. Tambah ono. <laughs> Tambah ono. Enggak apa-apa. Sampeyan niku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ngono kan yang kadang isin. Dungo ono multazam Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu apa? Oh. Wong iku apa iku mau waris apa iku waris teko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah untuk apa tadi mengatakan kalau kamu itu bisa bersatu ngadakan apa namanya napa niku silaturahmi. Berbentuk ono istighosa. Niku ya silaturahmi, Pak. Oh silaturahmi nyambung sana sing asale kenal dak kenal. Kan ngoten niku. Asale dak kenal malah kenal. Dengan silaturahmi akan membawa wawasan yang luas. Dengan silaturahmi kita akan apa? Bersatu, padu, kuat. Dengan silaturahmi akan menjadi persaudaraan yang kuat. Dengan silaturahmi kita akan nambah pengalaman. Dengan silaturahmi, dua, ya Pak. Dihitung silaturahmi, silaturahmi. Jadi hikmahnya itu banyak. Akhirnya NO. Yaitu gawe muslimat mari ngono patayat. Ono istigosa. Ono tahlil Ono dalail akeh macam-macam Oh, iku saya oleh jadi kekuatan niku karena bertemu terus. Nek ketemu sahulan, dia temenan. Gak nyopo, saat dia gak tapi kenal. Tapi nek ketemu terus, masya Allah urusan ya ono. Masya Allah gak ada ono kape, ya konten kape niku. Niki. Oleh karena itu saya ingin yaitu menyampaikan tentang masalah ya apa uang itu napa niku jenenge orang itu sehari-hari harus napa niku jenenge melakukan satu kira-kira jangan melakukan yaitu ada sepuluh yang harus jangan dilakukan. Tengeriku Sufyan Sauri ini termasuk wali Allah Pak. Ulama besar. Annahu kala asratu asya minal khafa. Jadi merupakan ancaman sepuluh perkara Pak. Merupakan ancaman bagi kita merupakan sesuatu yang kejam. Sesuatu yang kejam. Ya apa? Tenggeriki awaluha rajulum mamra'atun yad'u di nafsi. Mangkane ana nek wong wedok pertama wong wedok lan wong lanang ndonga tapi kanggo awake dhewe. Padahal kanjeng Nabi asyik Nabi doa ikut. ngono ketika sahabat Napa iku Sina Umar itu mau umroh. Itu kan astrik Nabi doa. Ayo aku katut. No, no kanjeng Nabi. Nek doa ucap mana ini. Inna, inna, inna. Eh, Ngoten. <laughs> Berarti ojo niku marang apa iku non sesuatu yang tidak baik begitu. Walayat walidayhi tak tahu dongak do wong tuane. Padahal wong tua loro iku nemen oleh ngaji oleh menghormati, oleh ngingoni, oleh nyandangi, no bandani sampai terus oleh cukur, wong tuane nyewo, nyusuwi tengah wengi. Bahran ala bahni. itu, itu gak onok balesane ngono. Ya, Jadi menghormati tetangga, menghormati pada muslim. Itu sama kita menghormati kepada orang tua. Ya pada muslim ini, nih, Ya. Ojo-ojo ndume-ndume, ah iki keluarga ojo usah, iki bapak dak usah, iku wong perlu. Ah. Ojo ojo pilih ngono-ngono. Sing penting ayo sampean iki kudu weruh. Nggih, wonten niki sing dia sing om, sing padha wahken kalih Sufyan Sauri. Terus wa kharaja wa lam yusalli rak'atain Dikendit makna yang sing nomor sing nomor sing nomor siji nomor loro rajulun yaqra'ul qur'ana wa la yaqra'u fi kulli yamin mi'ata ayatin. Dia selalu membaca Quran tapi tidak sampai satu. Nek iso satu luwih sempurna. Nek iso satu ayat. Mau jadi bismillah mari boleh. <laughs> mari kula untuk mari ngono tarusan kula untuk berbenas malikin nas mulai. <laughs> Nah niki Niki ayo nek maca Quran yaiku maca 100 ayat iku ketika jarane apa maneh harus ana gini wulan poso. Sing nomor teru rajulun dakhalal masjid wa kharaja wa lam yasil wa lam yusalli rakatain. Dia masuk ke masjid tapi dia tidak sholat. Masjid dilewati tok. Bu, wong apa itu? Ngaku Islam tapi tidak sembah tidak sembahyang. Nek lewat masjid ayo. Nek iso munggah ngang masjid sembahyang. Nggih, sembahyang apa Tahiyatul masjid rokatain. Nek iso ayo. Wah, lu hebat ya. Nggih, nek nduk Mekah ngono ndak ono bisa babin. Ndak ono. Wis apa Mekah iku mutlak. Sunat mutlak oleh. Tapi Mekah ambek Madinah. Liane niku kembali Pak. Ya niki. Dengar itu. Terus warabi'u ya muru alal maqabir. Nek ono wong nganggeni kuburan, wala yusallam alaihim. Salah wis gak ndongak. <laughs> ya, gak donga no, no kuburan liwat tok. Nek perlu kuburan itu diliwati diidoi dilungguhi. pada ora oleh ojo. Ojo ngisi salah wis gak gak donga no kuburan itu dilungguhi terus. Ojo. Gak ilok iya oleh haram. Dadinya kuburan, kuburan wong tidak. Ini enggak muni assalamualaikum ya darul mukmin. Wana Insya Allah mudah itu Lewat tempat pelajaran ni Kanjeng Nabi Kau nak yang kuburan muni assalamualaikum. Krungu, Inna Innahu la asma min la asma amin. hadal kalamimikum. minkum. Iku jari kanjeng ya Nabi kerungu. Innahu la asma'a min hadal kalami niku. Kerungu. Niku. Kerungu pak. Wong mati peka. Lebih peka dari sampean sampean sing ora gak butuh, gak kerungu atuh wis butuh gak kerungu tapi nek wong mati kerungu. Nanti. Hadal kalam. Tapi ha illa annahu niki nggih illa anna napa niku illa annahum la yaqdiruna alal jawab dia tidak bisa berkomunikasi karena alamnya lain alame yaitu ana ngene alam bar bar. tapi dia bisa melihat bisa melihat waqduru mautakum fa innahum yaruna wala tarun sampean iso delok wong mati tapi sampean ndak iso ah, sampean iso ndelok mati anu napa niku jenenge Sampai gak iso ndelok wong mati, wong mati yang sampean. Niku Sayyidina Uthman. Ro. Wah turu takum, Tinggal ngomong nang kuburan. Fa innahum yarona fala tarona. Kon gak iso ndelok kepada apa. Tapi dongakno Allah taala tenger itu. Eh, terus sing nomor napa niku nomor 6, nom, terus sak liyane niku nomor 5, rajulun tafala madinatan fi yaumil jum'ah, summa kharaja wa lam jum'atah. Nyanggane kutho, nyanggane kota. Mari ngono tepak Jumatan, kaya wong Rembang nyanggane Mbang ya. Kaya wong sita wayah nyanggane malu. Pas dina Jumat eh, Jumatan metu, dak sembahyang. Padahal ya apa mantaraka salat Jumat salat roh, bawa kafar. itu wajib, bang. Jadi imam nek sembahyang jamaah biasa, mandak wajib sunnatun niat imam. Tapi nek salat Jumat watajibu niatul imam. Oleh gak niat imam tapi ghairi salati Jumat. Tapi nek Jumat. Lah, ya apa sampean? Niku wonten gene ya ana. Apa-apa. Ini kita kita pakai konten. sampean. Ya. Cak sembahyang Jumat. Padahal cuma idza dia Nah, kan ngoten ya. Nek kon wis apa iku mau dipanggil ono azan, ya aku terus idza nudiya ahadukum fi yaumil jum'ah fas'al ila dzikrillah wa darul bait. Ayo gang kuptal iku perintah Allah. Nek kon krungu azan pas dina Jumat, ayo mulia dagangan gampang. Enggak ngangan iku sing kaya Allah, sing rezeki Allah, ndak perlu dagangan. Iku ngoten, Pak. Kulo Kula niku lho, dagangan kula akeh. Biyen nek saiki <laughs> niku tak pirang-pirang. Kulo tinggal nang Mekah. Wis, bebas. Enggak ngurusi ting napa dagangan saestu kula. Enggak ngurus dagangan tak serano nyang arek-arek iku. Bapak masih dagangan kok. Mboten. Niku kulo. Wis nang Mekah, wis nang Mekah dak ngrekten kulo. Aku ngedep yang Allah. Terus napa niku sing nomor nomor napa niki nomor 6 ya niku termasuk napa niku min napa fasaminu rajulun da'ahu raj nah, da'ahu niki da, rajulun da'ahu ila diafatin. Tapi apa iku mau jenenge uh, dekne oleh undangan anak wong lanang di apa diundang da'ahu rajulun ila diafatin ana wong lanang terus marungno dijak yaiku wong lanang liya dikongkon mendayang yang omai bakal ana ratu baha Itu tapi dak budal lho nek diundang ingin ida di ahadukum falyatib wajib teko apa mana al walimah bil walimati sebab sampean napa sadu nyakseni ya nih ini niku niku nyakseni pemanten sampai wajib Terus sing nomor napa niku nomor songo niku sabun yudayyi bahu niku wawafarikun. Oh, eh, kenomane gak digawe ibadah, gak digawe nyambut gawe, iku man. Kejam. Pompong sik nom ayo ibadah sing mempeng. Pompong sik nom ayo kelakuane sing api. Pompong sik nom ayo nyambut gawe. Pompong sik nom lha ngono, ikhtiar. Elek eh, wong nom gak nyambut gawe tangklim tung. <laughs> Apa mana ini rabi? Lah. Tanggung jawab masih rabi. Nggak ngoten. Ya. Rabi. Iya. Niki terus sing nomor songo, nomor sepuluh. Gini ku piyambake orang piyambake walan lubil ilma wal walan Niki. Tapi dia dia seorang laki-laki, oh, ya, niku masalah tidak berbuat apa walam yatlu bil wal adab tidak selama muda nih gak gelem ngaji gak gelem ngaji pak Quran gak gelem ngaji aiu babi bu gak gelem ngaji oh mana ngaji fakir ngaji Quran kalau gak gelem terus gak apa itu mau gak nganggene apa iku jenenge sekolahan sing sekolahan diurusi akhlak diurusi adab kudu pekerti ya ndak iso nyang yo ngang wong tuwa ya apa menghormati unggah ungguh ya apa nyang paman unggah ungguh ya apa nyang bulik unggah ya apa aduh masih boleh gak direken gak direken dulur direken kanca bapak istri kan kanca ngono tapi yang terakhir ada wal asiru yaitu sing nomor 10 rajulun niki niki sibaan wajar jaiun nah, niki ya Rajulun sibaun, rajulun sibaun wajaruhu jaiun wala yu'tihi syai'an min ta'amihi. Ana wong cukup tapi tanggane gak tali ren, gak di apa? Gak dibantu. Wah. Ndi sing jenenge apa iku mau jenenge uh, sing disebut apa termasuk toleransi niku tawasud nggih tawasun tasamuh henti gak ono nek NU kudu oh, Dikek yang bonek tok sate, yang ambek rawon, tapi tidak dikei. Le wong apa iku? Lah sampai fungsinya kayak kaya Ayo kita kudu rukun sesama muslim, kudu rukun sama tetangga, sudah api yang gini bapak dan ibu, api yang gini tanggung dan sebagainya, itu adalah merupakan anjuran Ya, dari Allah Subhanahu wa taala Terakhir, teman-teman monggo Allah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa amalan mutaqabbalah wa qalban khashi'ah wa umran tawilan bika. Allah ورزقا واسنا خيرا طيبا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته